Rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini gema takbir dan tahmid berkumandang di seantero penjuru negeri. Semuanya mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wa Jal. Yang mana mengagungkan memuliakan Allah, mensucikan Allah merupakan bagian dari ketakwaan hati seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Dzalika wa ma yu'azzim sya'air Allah, fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itulah wa man yu'azzim sya'air Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub maka itu bagian dari ketakuan hati. Pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha. Yang setelah itu kita akan melaksanakan salah satu ibadah yang agung setelahnya yaitu zabal udhiyah yaitu menyembelih kurban. Yang mana menyembelih kurban adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mencerminkan ketakwaan seorang hamba. Mengapa demikian? Sebab menyembelih kurban adalah ibadah harta. Yang mana harta adalah sesuatu yang sangat besar, sangat dimuliakan, ya, sangat dicintai oleh manusia. Sehingga berat baginya untuk mengeluarkan harta dalam perkara-perkara yang seperti ini kecuali yang mendorongnya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jal. Seseorang bisa mengeluarkan harta benda yang banyak untuk membeli berbagai perangkat modern di zaman ini. Smartphone yang nilainya puluhan juta, laptop yang nilainya puluhan juta atau benda-benda mewah lainnya. Seseorang mampu membelinya Kenapa dia mampu membelinya dan kenapa dia ingin membelinya? Karena dia merasakan kemanfaatan itu pada dirinya sendiri. Sebab dia akan memakainya. Sebab dia akan tampil dengannya. Berbeda dengan ibadah kurban. Di mana seseorang itu menyembelih daging yang kemudian dia akan mendapatkan jatah yang sangat sedikit. Maka sekilas tidak ada kemanfaatan yang didapatkannya. Itu dari pandangan dunia. Maka tidak akan bisa mendorong dia untuk melakukan ibadah kurban kecuali karena takwanya kepada Allah. Karena dia paham bukan daging, bukan darah dari sembilan tersebut, tetapi takwanya kepada Allah Azza wa Jal karena dia melaksanakan syariat Allah di dalamnya terdapat pahala yang besar dari Allah Jalla wa ala. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman, "La Allah luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah dari sembelihan kurban tersebut. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa salah seorang di antara kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd jamaah sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Azza wa Jal apa yang mendorong apa yang menguatkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal melalui mimpi yang mana rujal anbiya yang mana mimpi para nabi adalah wahyu. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada beliau melalui mimpi untuk menyembelih anaknya Ibrahim. Dalam keadaan lucu-lucunya, dalam keadaan dia senang-senangnya dengan orang tuanya, dalam keadaan dia sudah bisa membantu orang tuanya dalam pekerjaannya. Apa yang mendorong dia untuk mentaati perintah Allah? Tidak lain karena keimanan Tidak lain karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga akhirnya Allah Azza wa Jal memberikan kemuliaan kepada Ibrahim dan pujian bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur kayfa tara." Qala ya abati fa'al ma satajiduni insyaallahu minas sabirin maka tatkala Ismail alaihissalam sudah mencapai usia sa'ya yaitu usia di mana tidak terlalu berat lagi untuk mengasuhnya di mana dia sudah bisa membantu orang tuanya dan usia di mana kedua orang tuanya pada puncak-puncak senangnya dan sayangnya kepadanya maka serta merta tiba-tiba Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan ya bunayya Inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya saya menyembelihmu. Fanzur kaifa tara, maka bagaimanakah pendapatmu? Maka Ismail alaihissalatu wassalam karena keimanannya, karena ketakwaannya, tanpa keraguan menjawab, Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni Allah mina sabirin wahai ayahku lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu maka insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar maka akhirnya keduanya pun tunduk kepada Allah Azza wa Jal hendak melaksanakannya falamma aslama wa tallahu li, wa tallahu lil jabil maka tatkala keduanya telah berserah diri dengan perintah Allah Azza wa Jal. Dan dia Ibrahim alaihissalam sudah membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Ya, dalam keadaan sudah siap untuk disembelih. Wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil Maka serta merta kami memanggilnya wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. وإن هذا لهو البلاء المبين sungguh ini adalah ujian yang betul-betul nyata ya, sebab ini adalah ujian yang berat di mana seorang ayah disuruh untuk menyembelih anak yang sangat dikasihinya namun karena itu perintah Allah maka dilandasi dengan takwa beliau Ibrahim alaihissalatu wassalam pun melakukannya. Namun kemudian Allah azza wa jal menggantikannya. Wa fadainahu bi dhibhin azim dan kami pun menggajikan Ismail dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Allah Azza wa akhirnya menggantikan Ismail dengan kibas. Hewan kurban yang kemudian itu menjadi awal disyariatkannya dari sembilan kurban. Wa alaihi fil akhirin dan kami jadikan pujian bagi Ibrahim pada orang-orang yang selanjutnya. Wassalamun ala Ibrahim keselamatan bagi Ibrahim Kadzalika najizil muhsinin demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik wa innahu min ibadinal mu'minin min ibadinal mu'minin dan sesungguhnya Ibrahim termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman syahidnya kita bisa melihat bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga Ismail alaihissalatu wassalam Keduanya tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jal pada perkara yang sangat berat, pada pengorbanan yang sangat berat, semata-mata karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, Azza ya Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah takwa kepada Allah ketika sudah bersemayam dalam hati seorang hamba dan ketika seorang hamba sudah bersifat dengan sifat takwa maka mudah baginya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, وَسَارِعُوا ila مَغْفِرَةٍ min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati Dan bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rob kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang mampu bersegera menuju kepada pengampunan Roh mereka yaitu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena itulah ketika seorang hamba bersifat dengan sifat takwa, mudah baginya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Demikian pula akan mudah baginya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Namun ketika takwa di dalam hatinya berkurang, maka akan berat baginya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah dan mudah baginya untuk terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Lihatlah bagaimana Yusuf alaihissalam ketika menghadapi godaan yang sangat besar dari Imra'atul Aziz yang menginginkan dirinya dalam keadaan pintu dan jendela seluruh ter, dalam keadaan tertutup. Kemudian Imra'atul Aziz, istri pembesar Mesir ini yang mengayat Yusuf alaihissalam. Tapi apa jawaban Yusuf alaihissalam? Ma'adallah, Allah tempat saya berlindung. Innahu Rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya Tuanku, majikanku, telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Sungguh perempuan tersebut itu Imra'atul Aziz, istri pembesar tersebut betul-betul menginginkan untuk melakukan dengan Yusuf alaihissalam wa biha dan juga Yusuf alaihissalam juga menginginkan sebagaimana manusia biasa ya. sebagaimana manusia dan juga dalam keadaan beliau seorang pemuda Boleh juga mau laula arra'a burhana rabbi. Seandainya beliau tidak melihat burhan dari Rabbnya. Ini yang menghalangi beliau karena beliau melihat burhan dari Rabbnya. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan memberikan penjelasan tentang ucapan Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran Ma'azallah Inna wa rabbi ahsana maswai Sampai akhir ayat tadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Ai a'udzu billah an af'ala hadha al-fi'l al-qabih لأنه مما يسخط الله ويبعد منه ولأنه خيانة في حق سيدي الذي قد أحسن مثواي فلا يليق به أن أقابله في أهله بأقبه مقابلة وهذا من أعظم الظلم والظالم لا يفلح والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله ومراعاة حق سيده الذي أكرمه وصيانة, وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Ma'azallah maknanya yaitu aku berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan yang keji ini. itu melayani keinginan zina dari Imratul Aziz. Liannahu mimma yusqitu Allah wa yub'idu an wa yub'idu minhu. Sebab ini merupakan perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang menyebabkan datangnya murka Allah Azza wa Jal dan menyebabkan jauh dari Allah. Waliannahu khiyanatun fi haqqi sayyidi. Dan itu merupakan bentuk khianat pada hak majikanku. Allazi qad ahsana maswaya yang telah berbuat baik kepadaku Wahada min a'zami zulmi. Dan ini termasuk dari kezaliman yang paling besar. Wa zalimu la yuflih. Dan orang yang zalim tidak akan beruntung. Walhasil. Dan kesimpulannya kata Syekh As-Sadi rahimahullah. Annahu ja'ala al-mawani alahu. Min hadal fi'li taqwallah. Kesimpulannya. Yusuf alaihissalatu wassalam. Menjadikan penyebab beliau terhalangi dari perbuatan ini. Itu perbuatan zina. Menuruti ajakan Imra'atul Aziz. Dalam kedua dalam keadaan peluang yang sangat besar. Yang menghalangi beliau adalah taqwa Allah. Adalah taqwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa mura'ata haqi sayyidihi alladhi akramah. Dan juga karena beliau ingin menjaga hak majikannya. Yang telah memuliakannya. Wasiyanata nafsi minal zulmi alladhi la yuflihu man ta'atahu dan dalam rangka menjaga beliau, menjaga diri dari perbuatan zalim yang tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Allahu akbar. Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan taufik <coughs> dan rahmat dari Allah azza wajalla. Karena perbedaan keimanan dan ketakuan yang ada pada diri kita. Dengan yang ada pada generasi-generasi awal Islam itulah yang membedakan kita dari segi kemampuan semangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah serta kemampuan dan semangat untuk meninggalkan dosa dan maksiat karena itu dalam hadis dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan innakum la ta'maluna amalan hiya adaqu fi ayyinikum min asyari كنا نعدها في عهد Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min al mubiqat. Sesungguhnya kalian beliau berkata kepada orang-orang yang ada di zamannya. Bayangkan masih di zaman kemasan Islam, di zaman tabi'in, maka bagaimana lagi di zaman kita sekarang ini yang penuh dengan fitnah? Belum mengatakan innakum amaluna amalan. Sungguh kalian betul-betul melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, dosa dan maksiat yang dalam pandangan kalian lebih sepele, lebih tipis, lebih halus dari selai rambut. Yaitu kalian melakukan amalan tersebut, melakukan dosa dan maksiat tersebut, dalam keadaan kalian menganggap enteng sepele dosa tersebut. Yang mana dahulu kami di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebagai perkara yang menghancurkan. Inilah perbedaan antara kita dengan generasi awal Islam. Di mana yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Karena itulah merupakan perkara yang penting bagi setiap dari kita untuk senantiasa memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Sebab dengan berbekal takwa semata, kita akan bisa menghadap Allah Azza wa Jal dengan penuh ketenangan. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ taqwa dan berbekallah kalian Sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Perlu diketahui bahwasanya takwa tersimpul dalam dua poin penting, yaitu fi'lu ta'ah wa tarkul maksiyah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Sebagaimana ucapan Paul bin Habib rahimahullah, takwa Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah وأن تترك معصية الله على نور من الله takhafu azab Allah. Takwa kepada Allah adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya, petunjuk, bimbingan dari Allah karena engkau mengharapkan pahala Allah. Dan takwa juga adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan bimbingan dari Allah karena engkau mengharapkan pahala dari Allah menunjukkan bahwasannya takwa adalah melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat yang dibangun di atas petunjuk dan bimbingan syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah pasti kebaikan keberkahan akan menyelimuti kehidupan mereka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan barakah bagi mereka sebagaimana janji Allah azza wa jal bahawa anna ahlal qura'aman wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan turunkan bagi mereka barakah yang tercurah dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Ini menunjukkan bahwasanya jika kita ingin memperbaiki negeri kita, maka yang paling pertama harus kita lakukan adalah membenahi ketakwaan setiap dari kita. Dan juga sebagaimana ucapan Talib bin Habib rahimahullah, "Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bitaqwa. Apabila terjadi fitnah, maka angkatlah, tolaklah fitnah tersebut dengan takwa. Yaitu problema, masalah yang terjadi yang menimpa setiap individu ataupun berbangsa dan bernegara hanya bisa selesai ketika setiap dari mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Jalla wa ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya makhraja jalan keluar. Itu betapapun pelik urusannya, betapapun sempit kehidupannya, betapapun berat problema yang dihadapinya, maka tatkala dia menghadapinya dengan takwa, ya ja'allahu makhraja, Allah akan jadikan baginya jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Demikianlah khutbah ini disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah Jalla wa ala. Apabila ada yang kurang maka semata-mata dari saya dan dari setan dan saya bersikfar kepada Allah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته